Masyarakat zaman seniki ngaten. Rawuh ning pengajian, weruh apa begitu diomong. Ono kei tekan nganggo mobil mewah, ya dirasani, hm, ragumun. Anu mobil sapamplop. masyarakat zaman seniki ngaten maka nggere menungso kok mung sekedar mencari penilaian orang langkah cukupe langkah mareme langkah benere kabeh wau teng alam dunya niki ujian urip, ujian istri, ujian anak, ujian jabatan, ujian.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 تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha kathira Sadaqallahul azim amma ba'd Hadratal mukhtarumin wal mukarumin Para alim, para ulama' para asatid asatidha ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Solihuddin ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu saha barokah doanipun Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Subagyo Ugi dumateng panjenenipun Bapak Kiai Munir ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabilah dumateng Ketua Muslimat Datotul Ulama Kecamatan Kaliwiro ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang tansah kula cathung barokah doanipun. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget dalam sepat asmo karimi pun saistestu ingkan trahat kinurmatan ingkan tansah kula pundi pundi nuninji ingkan tansah kula tangzimi dumateng sedaya poro pengemban-pengembating projo poro penggawa-penggawaning projo aparatur pemerintah desa desa Tanjung Anom wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak PC Kepala Desa Anjih pangapunten iklan ring sekedap siji loro telu papat niki ken giatus atus napa pripun niki subhanallah niki akan makmure desa Tanjung Anom mudah-mudahan anda tasakan tambahin parokah masyarakat Tanjung Anom Allahumma Dumateng panjenenganipun popo PC Kepala Desa Tanjung Anom beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak sedis, Bapak gadis, Bapak gatel kembe, Bapak gede BPD, Bapak kaur, Bapak kaum sodom atau sedoyo, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Tanjung Anom, ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng para calon-calon kepala desa, wonten sekawan calon kepala desa ini pun wonten ing Tanjung Anom hingga mudah-mudahan sedoyo tansah dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa taala sedoyo hajat tansah dipun ijabah amin Allahumma wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara pengajian akbar wonten ing Masjid Al Huda ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng rekan-rekan Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor rekan-rekan Panser ingkang tansah kula banggaaken. Lan dumateng tukang syuting nyoting kok perek temen ya Mas. Kenjalan nyoting nyoting rayiku apa nyoting merongosku? Ki rada mencurigakan. Dumateng sedaya rekan-rekan panitia rekan-rekan pemuda Karang Taruna, santriwan santriwati, remaja remaji masjid wonten ing Tanjung Anom ingkang tansah kula banggaaken.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 Mudah-mudahan menikah majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat soho salam katur konjuk Dematan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunia wal akhirah Allahumma amin Allahumma Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Nun sewu pun dalam sanjang ingkang makata-kata. tan sangat punyai Mbah Kiai, Pak Kiai, ugi poro calon kepala desa, Bapak PC kepala desa, poro kesepuan. Suatu kehormatan kebanggaan dalam sakit dipun aturi dipun undang ke kemalih dipun sukani uleman supados nderek pipinau ngaos wonten ing tlatah Kecamatan Kaliwiro khususipun wonten ing Tanjung Anom mriki. Sebab bareng tuki wonten pengabean mriki ngabean apa pengabean? Oh ya ngabean. Wonten dusun ngabean niki luar biasa. Ternyata panitianya semangat, pemudanya semangat, muslimin muslimatnya semangat, masyarakatnya semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panjenengan Sedoyo. Ning dalem badhe tanglet rumiyin. Bu. Ibu. Panjenengan Sedoyo karo yoroyo tindak rawuh wonten mriki. Desek-desekan numpel umpelan sami cuma adeg boten kebagian kursi palenggahan sak jatosipun sawek mados nopo bu mados ilmu Riki sing luar biasa saking Tanjung Anom tapi ternyata yang namanya matos ilmu yang namanya pengajian yang namanya ngibadah sholat, zakat sedoyo gesang niki sak catosipun saweg matos ridhonipun Gusti Allah Ridho niku cara cilacap artine tombong Tombong niku legawa Legawa niku cara cilacap legawa Cara tanjunganom nopo nggih Pak Sami legawa Tapi corok Cilacap ridho niku artine bombongan. Bom bombongan. Mangkat ngaji kolet bom. Kurang kompak. Sing semangat. Sebelah kanan jangan ketinggalan. Sebelah kiri, sebelah winking buri, ojo keri, ulangi. mangkat ngaji kole pombongan solawatan kole pombongan pengajian kole pombongan raga bagian jajan tetep pombongan solatullah salamullah tetep kita kali tetap bombongan salatullah salamullah Rasulillah Salatullah Salam ala yasin alhamdulillah tawassalna bi bismillah ya rasulillah ya kulli mujahidin lillah bi alillah riya Salu Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad Sampun bombong nopo tereng bu Sebelah kiri sampun bombong nopo tereng, Supaya tambah bombong Monggo niat ngajirin nggih punggu Nge pak nge Kulo derekaken Bismillahirrahmanirrahim monggo Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluma li izalati juhali annafsi lillahi ta'ala amin Allahumma Iku mangke niki niat derek ngaos, derek ngaji dalam rangka matos ilmu kangge ngilangaken kebodohan ana ing sajroning ati, sajroning pikir menungso karono Gusti. Nun sewu Mbak Kiai derek seneng para calon kepala desa kita derek rawuh sedanten. Leres nggih Pak? Wonten pinten calonipun? sekawan ingkang pundi kemawon nggih jejer menika setunggal kali tiga sekawan ganteng kabeh Subhanallah luar biasa Ada yang subur makmur loh jinawi Nge, Lagi hamil berapa bulan nih Bapak Sampun dua bulan kok blendungin temen-temen nih gue calon lurahnya subur masyarakatnya makmur Allahumma dan sewu punyai Pak Kiai yang namanya masyarakat paling seneng dan rasa terhormat ketika rakyat punya hajat dirawih kali para pemimpin kali para kiai dan pejabat Sebab di saat itulah para pemimpin terlihat sangat bersahabat. Mulonek lagi pengajian yang miskin gak merasa melarat. Yang kaya gak merasa jadi kolong merat. Maka jikalau kita rakyat adalah tangkainya, maka para calon lurah kita adalah bunganya. Jikalau kita rakyat adalah tiangnya, maka calon kades-kades kita adalah gentengnya. Sekali-kali mundang Pak Kades, Pak Calon Kades, Pak Genteng. Namanya jadi pemimpin, namanya jadi kades, namanya jadi genteng, resikone gede. Namanya jadi pemimpin bukan pilihan, tapi panggilan setiap saat harus mau menerima kritik saran masukan dari masyarakat. Betul? Contoh, Nurae, ke, anak jalan singa si bosok. Lurae, besarap musim hutan kudu persiapan. Kalau genteng sampai bocor, kudu gelem diogrok. Jadi tes niku genteng kita rakyat adalah tiangnya. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Eh, Saka cara merikin, apa? Saka nge genteng ngomong karo Saka. Weh, Saka. Kono penak ya garing ngomong. Weh, Saka, kono penak ya manggonangi isor kiuban. Lanyong nyong kita di genteng hutan ya kutanan panas ya kepanasan repot maning musim barang gawe kondangan pirang-pirang Murung maning pocat cilik nakal-nakal nyong diserampangi lah ya bocor-bocor nyong. Tapi kan Sakan jawab. Apa jawabnya Saka? Sakan jawab, "Weh, genteng, kono nek ngomong mandan karo dipikir." Iya ta iya kono manggon nang dur nyong nang isor dadi kiyuban, tapi kan bisane kono tongkrong nang dur hmm, nyong saka sing angkat. Bisane para kades jadi pemimpin kita rakyat yang angkat, betul? Aja main-main, go nyalon kades. kasuh nyong. Nun sewu para calon kades, Pak BC kepala desa. Saya tidak kampanye wong kula mboten nyalon napa-napa. Cuma saya ikut mewakili masyarakat. Mumpung niki badhe nyalon kades, maaf, lihat satu persatu warga masyarakat kita. Beliau-beliau rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Beliau-beliau menika nyambut gawe usaha Sirah kanggo sikil-sikil kanggo memek geger adus keringat banting tulang setengah mati entuk rezeki nggo bayar pajak. Maka duit pajak uang rakyat harus digunakan untuk fasilitas umum pembangunan masyarakat. Aja wani-wani duit rakyat dikorupsi, punyane sapa nggo pelarakan. Kesuh nyong. Pak, Pak Kiai batin tundang atu-atu isine kesuh maka wau Pak Panitia hari ini saya pun derek bangga panitianya luar biasa Ternyata tidak tebang pilih Empat kepala desanya Calon kepala desanya Dipun undang sasaran Ken Lunggu Jejer Tepuk tangan dulu buat panitianya Niki yang namanya masyarakat sampun berpikir cerdas. Maka bagaimana kita masyarakat antuke beda pilihan itu hal wajar. Beda pilihan niku adalah hal yang sangat maklum Karena prinsip yang berbeda Latar belakang pendidikan yang berbeda Sehingga pilihan masing-masing niku hal wajar Walaupun beda pilihan Tapi jangan sampai merusak seduluran Ngaten nggih Bu kita doakan ngenjang anggene pun pilihan kepala desa mudah-mudahan berlangsung kanti lancar. Lir ingkali saking sambi kolo menopo bisa melahirkan kepala desa yang adil bijaksana, bisa mendidik, melindungi, mengayomi masyarakatnya lang selalu tansah hidup bersama masyarakat, guyup rukun kalian masyarakat. Allahumma. Amin Allahumma. Niku Pak PC Kades, Bapak calon-calon kepala desa wis ditongakaken. Biasane anggar ditongakaken melu nambah amplop. Biasane ora ya ora apa-apa. Santai mawon calon-calon kades. Jangan terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Nun sewu kula seneng bercanda. Bu. Ibu. Bapak ke? Bapake mangke niki kulon derek mirengaken ngendikanipun sambutan panitia. Ternyata kita diajak memperingati Maulid Nabi adalah dalam rangka meningkatkan mahabbah. Ningkataken rosok cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kula badhe ngecek rumiyin. Bu, Ibune cinta napa mboten dateng Kanjeng Nabi? Cinta. Bapake. Bapake. Bapake cinta dateng Kanjeng Nabi? Luar biasa. Ning nuwun sewu. Yang namanya ngaku niku gampang. Tapi yang susah niku diakui. Kalau ulang, Ngaku niku gampang, sing susah niku diakui. Ngomong cinta kepenak, tapi kan kudu ana buktine. Cek malih niki, Bu. Assalamualaikum. Ibu nek gadah suami? ibu nek punya suami? ibu nek cinta kali suami? Luar biasa kalau cek bapaknya Bapakku. Bapakku. assalamualaikum Bapakku punya istri kata istri Bapakku cinta kali istri luar biasa ngomong cinta gampang tapi kan cinta penuh dengan pengorbanan dan pembuktian betul bu kalau memang cinta ukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah Artinya Pak Istrimu adalah tempat bercocok tanamu Datangilah tempat bercocok tanamu itu Bagaimana saja kau kehendaki Kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Ternyata wong wadon tenggene Al-Qur'an kita digambarakan sawah. Napa, Bu? Sawah. Maaf ngapunten. Niki ayat bukan untuk merendahkan kaum wong wadon. Justru menika ayat kangge ngangkat derajate wong wadon sebab wong wadon digambaraken sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Sawah bisa menghasilkan kan kudu di rumah. Orang mau ngasal dipaculi, sawah bisa menghasilkan kudu aliri air wong wadon kuwi kudu dibanyoni, Pak. Engguyu maksudnya apa? Jangan salah paham. Maksudnya wong wadon dibanyoni tiang istri kalau bapak cinta kali istri wong wadon dialiri ilmu dialiri kasih sayang dialiri pengalaman sekali-kali pak wong wadon diajak karing salon kek kon semuting rebonding kon pedikur manicure nah, aja nih wong wadon mung kukur-kukur melas Mieni bune waktu lagi gadis cilike seneng mumpuni ning bareng niki putrane gangsal ketrek tronton begandengan cinta penuh dengan pengorbanan Cinta harus ada bukti dan pembuktian. Leres, Bu. Ngaku niku gampang. Tapi sing susah niku diakui. Contoh, Pak PC kepala desa yang mana Pak PC? Oh menikah Pak PC. Nge, kita undang mawon Pak Lurah sementara ngaten nge. Ngaku niku gampang contoh kulok mumpuni ngaku jadi istrinya Pak Lurah umpama apa apen-apene caran-caranen saya mumpuni ngaku jadi istrinya Pak Lurah Tapi pertanyaannya Apakah Pak Lurah mengakui kalau mumpuni istrinya Pak Lurah? <laughs> Senyumnya mencurigakan Arab ketek-ketek tapi kalau manggut Ngaku niku gampang, tapi yang susah niku diakui. Kita ngaku umatnya Kanjeng Nabi, tapi apakah Kanjeng Nabi mengakui kalau kita umat yang sesungguhnya? Kanjeng Nabi ngendika, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga. Amin, diamini Bu. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga Allahumma. Bu. Yang belakang halo. Masih sadar? Waduh banget ibune teng wingking mereka. Non sewu Bu, ibune kepingin mlebet swarga napa mboten? Sebelah kiri ibune kepingin mlebet swarga. Subhanallah bapake. Bapake. Bapake kepingin pengin apa? sinten piantune mboten kepingin mlebet swarga tapi kanjeng Nabi antuke ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga kecuali sing emoh Napa onten tiang sing emoh mlebet swarga? kata wong sing Allah mlebet swarga niku kon salat mo kon sedekah mo kon rukun karo tanggane mo kon derek pengajian mo derek muslimatan mo kon bayar pajak <laughs> niku wong ngemok mlebu swarga aku niku gampang tapi sing susah nikuti aku ni maka kanjeng Nabi ngendika man atau Anita dakhalal jannah sopo ngesing derek kanjeng Nabi bakal mlebet swarga tapi waman asoni fakut abah sopo ngesing durhaka mboten derek kali kanjeng Nabi nikulah menungso-menungso sing emoh mlebet swarga naudzubillahi min maka tenggene kitab taklimul muta'alim dipun jelasaken kun aliman au muta'aliman, au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahli kun dadio siro aliman piantun ingkang alim tulis eh, Ibu yang ngasto buku napa mboten? Sebelah kiri ibu yang ngasto buku napa mboten? Kebiasaan Bapak ke? Bapak ke? Uy Bapak ke ngasto buku napa mboten? Mboten Betapulpen napa mboten? Mboten aja mancing-mancing. Niki kula tanglet temenanan. Ulangi, bapake ngasta buku napa mboten? Mboten, beto pulpen? Pundi pulpene? dalem kejagongan. Pulpene kejagongan. oh, pulpen Rahasia. Aduh jangan-jangan gara-gara kejagungan pulpene blobor. Sing boten ngasto buku pulpen ndak papa Saya ndak ada niatan mucal Tapi niat kita adalah eling kinelingan Ngaten nggih Pak? Kun dadi sira aliman piantun ingkang alim Sinten menika piantun ingkang alim Tiayi ingkang alim adalah orang yang taat ibadah kagungan ilmu ngamalaken ilmune dan ternyata al khauf minallah Piyayi ingkang ajrih wedi kali Gusti Allah. Orang kalau sudah takut sama Allah, wedi tumindak barang awon. Wong Inggris wedi kali Gusti Allah, setiap ucapannya, setiap tingkah lakunya ngamalaken ilmu sak dinten-dintene. Anggere wong wis wedi karo Gusti Allah, benar salatnya, benar sujudnya, pasti ngendikane saya. Orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya, pasti kelakuannya saya. Orang yang benar sholatnya, benar sujudnya, gak mungkin tegel ngerasani tanggane. Maka nun sewu, piantun alim niku persis kaya dene buah nangka. Napa, Pak? Nangka sing tesi pentil kan diwastani babal. Leres nggih? sakakange babal niku gori sakakange gori coro cilacap diwastani ketewel Coro mriki napa dalam cek cek oh cek cek cek cek cek cek di dinding Oh, cara mriki cek. Oh, negara, Teng Banjarnegara diwastani cek. Cara Cilacap ketewel. Cara meriki nopo Gori. Gori saat ini ketewel. Menawi gori niku dereng dados ketewel. Lah sak kakange ketewel nembe diwastani nangka. Nangkotok. ojo diterus nong, Nangka menawi pun mateng, Pak. Piantun alim niku persis kaya dene nangka. Nangka niku wijine akeh tapi gak pernah pamer. Kula mboten nate tumon wonten nangka wijine nang jaba. Kecuali nangka dipangan kampret. Niku benten urusan. Nangka ke tapi gak pernah pamer Piantun alim begitu Semakin tinggi ilmunya Semakin kata bandatunya nih Semakin kata nih Semakin kata nih Justru semakin andap asor Lembah mana Rendah hati Tawatu Buatan dumaya kenapa sing dititipi oleh Gusti maka nangka wijine akeh bedaginge manis ya Allah nangka biaya nggar kados nangka piantun alim niku senyumnya manis akhlaknya manis ngendikane manis seneng gawe legi karo wong liya saking manise kelakuan mulane nangka mambune wangi piantun kok kelakuane saya dikenang sampai kapanpun tetap wangi kayak bapak A biayine gagah aling ibadah ramah suge maning tapi kan suge orang gak sombong suge aling ibadah seneng sotako caria, senangnya nyah nyoh nyah nyah nyoh nyoh nyah nyoh nyoh Soge alingi ibadah ramah Ya Allah wong kok bagus temen Sampai kapanpun tetap dikenang wong apik Tapi anggerana wong ngakune Islam Tapi sholat babar pelotas. Pengajian ora doyan Ngomongnya Allah wateke Allah sifat Allah patu pamer pelit metiku cenjelantir sombong urip maning Persis banget kayak jambu monyet Jambu nova bu? Jambu monyet, jambu monyet cara mriki napa? Jambu kunyuk. <laughs> Macem-macem buri ngajak ribut. Cara Cilacap jambu mede, cara mriki napa? Sami, jambu mede, mede-mede. Wong kok kaya jambu mede wis rasane sepet. Duwe wiji siji ben dinanti pamer. Mula jambu mede maaf dipun cipta dening Gusti Allah nun sewu endase diwalik ning ngisor. Sombong sih mawi pamer. Mula dadi menungsa ki kaya nangka. Wijine akeh gak pamer daginge manis mambune wangi. Sampai getahe tlutuhe mawon pliket. Ya Allah, wong kok ngalim. Piantun kok kaya nongko getai pliket seneng raketakan seduluran. Sing sugih ya dirangkul apa meneh sing melarat. Sing pinter ya seneng apa meneh sing bodoh. ono wong kok sengit karo nongko, nongko enggak balas dendam. ono wong sengit karo nongko, ketemu karo sing disengit malah bener-bener nongko niki saged ngerangkul. Malah sing sengit ditakoni, "Assalamualaikum, Kang." Kok karena ragelem jawab urusan mereka karo Gusti Allah. Wong niat niate sae, awe salam plus akan Memberi salam niku memang hukume sun. Hukumnya sun, tapi jawab niku hukum wa. Langgering jenengan takon, jenengan nilene sangang puluh. Sing jawab nilene mung sepuluh. Kenging nopo antara sing takon karo sing jawab nilene gede sing takon? saya sewu. Wong takon niku perlu mental sing kuat. Apa maning takon karo wong sing sengit kali jenengan, arep takon mesti maju munduran. Apa maning calon kades ketemu calon kades. nang dalan papasan ducanlah kepetuk wong kae lah ki aku anggaris papasan api kita, kau ya perlu mesem apa ya kok dikira nyong ki orang duwe bijaksana tapi anggur aku mesem dikirane aku ke orang duwe tata krama aduh priwe ya bingung temen lamun silamun nyong takon karena gelem jawab lah nyong takon karena menang bela nyong nyengir dewekan Pikirannya suudon tapi ternyata sing takon nilene sangang bulu, sing jawab nilene sepuluh. Niki karena mental, perlu mental sing kuat wong takon desit. Tapi jenengan tanglet kok sing ditanglet tidak jawab, maka sing ditakoni tidak punya nilai sama sekali. Harusnya dapat sepuluh, tapi mergo jawab, maka sepuluh diberikan kepada sing takon Sangang puluh ketambahan sepuluh. pinta nilai jenengan? Satu maka jadi menungso luwih apik tak kondisi apa ditakoni? Lu apik nyapa nopo disapa? Indahnya Islam begitu. Lah wong ditakoni ragelum gelem jawab semi melengos tekannya ring umai Dudung labrak silaturahmi. Ning silaturahmi aja kosong nyangking. Nyangking nopo? benduk. Aja main-main ke ngisor saka listrik. Nyangking kresek, ning aja kresek kosong. Kresek karena isine, isine apa? Isine parcel, gawe kaken parcel sing larang. Gagai niate sodako, udah gak sombong, niate gak ngerangkul. Parcele buah, gula kopi teh, roti-roti buah, Boten nonton sontone tenggalem lawuk lawuk lawuh nggih kenging. Rawuh tanggene piantune. Kang, nyonyai masak apa? Ke, wong buri nembe masak, tapi ngapurane ya mung dudu etok. Jenengan gone ngendika mung dudu etok, tapi kan bukti nyatane sini daging kabeh. Wong Islam begitu akhlaknya. Ngasor bukan berarti asor ngerendah bukan berarti rendah tetap tinggi derajatnya di mata Allah sebab nopo sakit ngontrol emosi wis ditekan hari ngumae wis disilaturahmini disowani lah ya kok karena gelem nampa bingkisane orang nampak jenengan ojo celik ngati kantun didongakna setiap bakdo salat sebut asmone hadai fatihah ping telu ya Allah Moga-moga ke bapak a ibu andang cepat tomari dan cepet tomareni dan moga-moga cepet. Utunyong sih ngomong cepat mati cepet mareni cepet mari cepet pikantuk hidayah sokong ngarsane ilahi cepat mati maka kanjeng nabi akhlaknya akhlakul azimah kita kan biasa dengar akhlakul karimah artinya akhlak mulia, tapi ono akhlak sing lewi mulia ketimbang akhlakul karimah gini tani akhlakul azimah. Akhlak paling tinggi kelasnya, akhlak agung. Sistemnya akhlakul azimah niku menungsa sing dijiwit tapi malah bayar. Dientuti malah ngupai kan wonten Tanjung Anom mriki siji. langka jane anamu mangga nangel. lah diantuti kok malah ngupai Jenabi akhlaknya begitu Ketika salat Nabi sawekdak wateng Taif, jenabi darani wong stres. Jenabi dipandemi watu sampai kemelicir darahnya. Tapi nopo sikap jenabi? Jenabi buatan nesu, jenabi buatan jengkel, Jenabi mboten kakenya nyepatani Allah melanjeng Nabi kanti sabar akan tiang sing zolim Maka menawi teng Tanjung Anom mriki yang disebut doa orang teraniaya dipun ijabah niku dundongakaken Allah. Doa jelek tidak dikabul oleh Gusti Allah sing dimaksud doa orang teraniaya dipun ijabah dilarani disakiti kok tetep dongakaken apik karo sing larani ketika jenengan berdoa doa langsung tembus langit pitu dikabul kali Gusti Allah maka ono bahasa teng Cilacap terima sing ngawaki tapi ora terima sing momongi niku akhlakul azimah terima sing dilarani tapi sing boten terima Gusti Allah ibune manggut-manggut karo ngendika iya mumpuni cangkeme garing ngomong dheweke kon nglakoni ya durung mesti <laughs> lho ya pancen leres sinten piantune dilarani ora lara sinten piantune disakiti mboten sakit maka dados piantun alim niku berat al khauf minallah wedi karo Gusti Allah Bu Ibu tapi menawi piantun kok wis wedi karo Gusti Allah napa mali wedi ketekanan pati pasti setiap langkahnya kelingan karo Gusti Allah maka memang nun sewu Pak calon kepala desa yang namanya nyalon niku yo ujiane warna-warna apa malih dados pemimpin Sing penting masyarakate guyub rukun aja kaya tanggane nyong. Gara-gara pilihan lurah. Sing dadi lurah udu dulure. Kok dipilalai antare bakul tempe karo bakul welut nang pasar pada gelut. Jajal apa patut? Ngasih sprene nggono rawawuan, Pak. Wingi bakul tempe barang gawe, bakul welut ora gelem kondangan ketemu nang dalan pada plengos-plengosanmu gara-gara pilihan lurah. Tidak ada jabatan di dunia ini yang harus diperjuangkan mati-matian. Karena kabeh wau sedaya ujian. Leres nggih, Bu? Kabeh niku ujian. Tapi memang urip nang desa ya serba salah. Pamane urip nang desa dandan pikirane kemayu. Ora dandan pikirane kemproh motore anyar nglakson pikirane pamer orang lakson pikirane sombong masyarakat zaman seniki ngaten serba salah apa maning dados kepala desa kados Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngendika meriwayataken bahkan ternyata kita juga kenal seorang ahli fuqaha seorang ahli tasawuf nggih pun menika Lukmanul Hakim utawi Abu Nawas akan anak bapak karo anakin numpak jaran cilik alias keledai teng perjalanan diomong wong wala wong tua karo anak ora mulas karo kewan masa jaran cilik ditumpaki wong loro akhirnya kemu mudhun anaknya sing bonceng bareng anaknya sing numpak bapa sing nuntun ketemu dia diomong dasar anak kurang ajar Dadi anak pilih ngormati wong tua, masa kayak gue bapak sing nuntun. Akhirnya bapak bonceng, anak mudun, anak sing nuntun. bareng anak sing nuntun bapak bonceng ketemu si tetep diomong, "Wala wong tua ora sayang karo anak." Dadi wong tua timlas karo bocah lah ya masa bocah ciri nuntun wong tua. Akhirnya bapake mudun anake orang bonceng carane dituntun bareng-bareng esi tetep dirasani wala wong tua karo anak bayi bodone, li carane ditumpaki dadi anak gunane Artinya rupanya kalau hidup cuman sekedar mencari penilaian orang Langkah cukupe, langkah mareme, langkah benere Masyarakat zaman saniki ngaten, Pak. Rawuh nang hajatan tike wedang teh, ya diomong, "Hm, wedang teh." Rasane ra ngalor, ra ngidul kaya uyuh jaran. Kaya ngerti-ngerti nih rasane uyuh jaran. sing hajatan wong sugih nyembelih wedhus satene gede-gede ya diomong pamer sate sekepel-kepel yang ngelolo di wong Giliran ini cilik-cilik ya dirasa dirasani wong suki kok pelit. Sate seler-laler ya mau nyeliti untuk Hajatane mantenan pengantin lagi cecer. kalau Kaleres pengantin watonnya ayu banget sing lanangnya ala ya dirasani Masya Allah ki pengantin wadon mimpi apa <laughs> lebut jatuh ayu ayu ki kerendongan nyangan-nyangan dasar lambe lambe bolong giliran pengantin lanangnya gagas sing wadone ala ya dirasani pengantin lanangnya picek masyarakat zaman seniki ngateng rawuh ning pengajian Muruh apa begitu omong? ono kei tekan nganggo mobil mewah ya dirasani hmm, ragumun anu mobil sapamplop masyarakat zaman seniki ngaten. Maka anggere menungso kok mung sekedar mencari penilaian orang, langkah cukupe, langkah mareme, langkah benere. Kabeh wau teng alam dunya niki ujian urip ujian istri ujian anak ujian jabatan ujian maka yang dititipi jabatan yang dititipi ayu dititipi ilmu jangan sampai kita hubut dunia tapi monggo kita gunakan titipan saking arsani Gusti Allah nggo sangung ibadah contoh Pak Lurah nitipaken mobil tanggane Pak calon kades Pak Lurah ngendika Pak calon-calon kades kenyo nitip mobil Ternyata bareng Pak Kades balik malih pada mundut mobilnya Pak Kades tenggene dalam poro calon Kades. Angel temen gue ngomong ya. <laughs> Pak PC Kepala Desa asmane Bapak sinten nun sewu? Bapak Suroto. Pak Suroto ulangi Pak Suroto pakai mobil tanggane Pak Calon Kades Pak Calon Kades aku nitip mobil monggo monggo monggo Ketika Pak Suroto tindak badai mundut mali pun Pak Suroto teng daleme Pak Calon Kades ternyata mobil Pak Suroto pakai tenggene Calon Kades kacane pecah Bempere bonyok, kenal pote copot, sepione ilang baning cedor. Pak Suroto kaget meriksani mobilnya ora karu-karuan bentuke. Pak Suroto ngendika, "Pak calon kades, nyong kan mung nitip. Kena apa titipan kora dijaga?" Pak Suroto enek. Pak Suroto en orang nekepri wong titipan ora dijaga. Benjang tanggena mau hisap begitu. Sing dititipi ilmu akan ditanya ilmumu kau dapat dari mana kau belanjakan kemana. Yang dititipi umur akan ditanya umurmu kau dapat dari mana kau belanjakan kemana. Yang namanya ayu gagah kapetipun suni pertanggungjawaban yang dititipi jabatan begitu. Barang dititipi jadi kades ternyata kok bempere bonyok kenal pote copot sepione ilang panen jedor isine ngapusi masyarakat korupsi maka sing nitipi enek sing nitipi en enek maka yang namanya titipan harus dijaga Mulane memang menungso niki kepingin dadi penguasa. Mulane setiap bayi lahir tengah alam mesti tangane gegem. Leres ya Bu? Bu, bayi lahir mesti tangane gegem niki ibu sing pernah babaran nek kula kan belum pernah babaran tapi pernah dibabarna setiap bayi lahir tangane gegem kenapa tangane mboten megar soalnya anggar bayi lahir tangane megar sing bingung biunge masa nambah ketemu mae langsung dadah mama bayi lahir tangan yang gegem ternyata lagi gegem rahasia pun kusti Allah gegeme bayi lahir ternyata menungso niki urip teng alam kepingin kepingin tadi penguasa lahir teng alam dunia orang gawa apa-apa bareng urip teng alam dunia kepingin ngerti segalane kepingin duweni segalane wis motor siji kepende motor loro Mesti mata loro kepende mobil, mesti mobil kepen sing lebih mewah. Di omah siji kepende maloro, mesti maloro kepen omah sing lebih megah. Mesti bojo siji kepende bojo loro, mesti bojo loro kepen ngembat bojone tanggane. Pelakor berebut lauk orang. <laughs> wis da bojo siji kepende bojo maning wis dadi lurah kepengin dadi lurah maning kepene dadi bongo asa Mantan niki pak mantan nyalon lurah. Boten niki uh, enggal sedanten luar biasa. Datus pak mantannya memang dari rawu juga pak mantan. Oh teng wingking ya Allah. Malah dari datus mantan ya pak. Oh sampun DPR. Oh ten pak calon DPR rawu. Datus Oh sampun datus DPR. Subhanallah luar biasa. Badannya lo nali. Oh ya pantesan senyumnya mencurigakan. <laughs> nah saya Pak DPR, mau dereng diserat asmane amargi wau dereng wonten sinyukani pirsa amargi taune taun politik niki panwaslu nggih nderek rawuh dados niki rada ngatos-atos ngaten nggih Pak nggih Bu nggih mboten ngira-ngira hormat kula Pak DPR aduh jangan-jangan ngesuk ra tundang maning nggih nyong <laughs> Wis dadi DPRB kepengin dadi DPR maning, kepengine dadi penguasa. Niki memang manusiawi. Tapi bareng apa-apa sampun dikuasani tengah alam dunia, ternyata bareng seto mesti mayit tangane megar. Leres gak Pak? Nah niki bapak-bapak sing sering sering sering me, meniteni. Meniteni. Meniteni. Meniteni bahasa Indonesia napa? Ah, menengeri kok menang ngeri. <sighs> Sepokoknya niku lah. Bapak-bapak sering meniteni dan menengeri. Anggere mayit mesti tangane megar. Kenapa mayit tangane buatan gegem, selangger mayit tangane gegem sing ngarep ngedusi bingung. Lagi mayit tak dosi malah ngajak ribut. <laughs> mayit tangane megar, ternyata apa-apa sing sampun dikuasani teng alam dunya mboten nonton sing dibeto. Umah mewah, dunya mlarah-mlarah, amba sawah, amba tanah, bojo ayu, bojo semok, semok, denok, denok, montok, montok, niki ngagem kol-kolah kubro. <laughs> Bojo ayu umame eh, wadunya mlara-mlara mboten nonton sing dibetok yang dibawa hanya amalan kita waktu kita hidup di dunia ini padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngendika pilih ternyata yang namanya tiang mati namanya tiang seto tiang sakaratul maut ngrasakaken sewu larak dadi siji larane ngungkuli jeruan weteng dikoyak-koyak ngagem risalah Sakite ngungkuli daging menungsa dipun kelupas, larane ngungkuli weteng niki dipun geraji. Secara logika wong ngengken lara harus yang gegem. Mergo ngengken sakit. Contoh, bapake lagi sakit gigi. Kok nuju teng dokter gigi? Pasti teng Pak dokter gigi dianjurkan untuk maaf jempolnya ditekuk teng tengah. Driji sekawan niki njur gegem jempol. Niki untuk mengimbangi rasa sakit ben mandano pati alara. Dan secara refleks menungso ngangken laran niku karo gegembu. Tapi kenapa tiang sedok kok tangane megar? Artinya rupanya napa-napa sing sampun dikuasani mboten nonton sing dipeto. Mula ana syair indah. Ya. Nabi Muhammad النبي ya, محمد jaa جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Lamun wis teko titi mongso ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Mula yang namanya pati tekone gak disongko-songko gak dinyono-nyono. Lagi nang kantor rucukucuk ujuk bek sedok kathah. Nembe bayi lahir rujuk-ujuk bek sedok pirang-pirang. Lagi jagung karo kancane karo udut. Udut durung mati sing udut bek sedok kathah. Lagi jagung karo sing wadon ketiban sawang bek mati. Ketiban sawang kok mati. Jalaran ketiban sawang karo bulandare, Kenang cengel lebok seto kata, Sing wis bengek menggrek dikerep mati ora mati-mati. Tapi ya bakal mati juga. Tekone gak songko songko gak dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan. Mumpuni keri bisa? Atau kula sing kerin jenengan duluan monggo kula ikhlas. Tekone gak disangka-sangka gak dinyono-nyono. Maka al khauf minallah Orang yang takut sama Allah, wedi ketekanan pati, maka setiap ucapannya, setiap tingkah lakunya ngamalkan ilmu sak tinten-tintene sebab orang yang benar solatnya orang yang benar sujudnya gak mungkin tegel ngerasani tangga nih. Orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya selalu eling. bahwa ternyata menungso niki yang paling dekat adalah maut. Yang paling dekat adalah kematian. Dengan kejadian-kejadian alam yang telah menimpa bangsa Indonesia bertubi-tubi, Angin puting beliung ngamuk, tanah longsor di mana-mana. Gempa bumi datang silih berganti. Lombok Nusa Tenggara Barat belum selesai gempa bumi. Disusul Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa bumi bahkan tsunami ribuan orang meninggal dunia. Belum selesai mayat-mayat dievakuasi. Disusul Kali Sumatera Barat banjir bandang, Jawa Timur Pulau Bali gempa bumi. Bahkan ternyata pesawat kita Lion Air kemarin baru ma mau jatuh 189 orang meninggal dunia, ada beberapa korban belum ditemukan. Kita ingat Aceh tahun 2004, tanggal 26 Desember. Bahwa air laut tumpah ke daratan tinggi gelombang 15 meter Aceh rata dengan bumi ratusan orang meninggal dunia. Harusnya kita berpikir, tidak usah menyalahkan orang lain. Tapi metani awak dewek masing-masing. Salah apa kita, dosa apa kita. Sehingga ternyata Allah menguji kita begitu luar biasa. Apakah karena alam sudah enggan bersahabat dengan kita manusia? Apa karena Allah sudah bosan melihat tingkah pola manusia yang penuh dengan dosa-dosa? Mari kita tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang. Kata Ebit GAD. Siapa nih rumput yang bergoyang? Rumput yang bergoyang adalah manusia yang hidupnya selalu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang yang al khauf minallah. Ken caket kali kiai, caket kali ulama. Bene kita tidak diombang-ambingkan oleh zaman. Maaf nun sewu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin tanggal 22 Oktober hari santri. Kita ingat mungkin bahkan ono insiden ini ku tanggal 22 Oktober tangkap Kabupaten Garut Jawa Barat. Tang media sosial nggih rame dipun kabaraken. Ini ku ada kesalahpahaman. Ini ku setelah hari santri upacara selesai meniko banser no napa niko? Ya Allah, gendengnya jadi keledak bapake. Saking gemesing ngasih gendengnya ledak, Kayak ibik bayeng ngledaki gendeng. Onjanu lunggu teng dhuwur gendeng. Gara-gara nggone ngaos mboten ketuman pangkenan. Ya Allah namanya panitia lenggah teng pundi mon sing pokoke ngajine saged kalaksanan. Luar biasa panitianya. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan tambah manfaat barokah Allahumma. Kembali malih niki mumpung ada banser. Mungkin kita agak beberapa hari dan kula pun yuk juga rada mikir gara-gara hari santri kemarin bukan gara-gara hari santrinya ono insidennya sing akhirnya beberapa banser mungkin ono sing rada minder karena pakai seragam banser sebab banser teng Garut niku beberapa oknum niate kepingin bakar bendera HTI HTI niku Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi terlarang di Indonesia. Kenapa niku organisasi dilarang? Barang dipun telusuri secara ilmiah, ternyata HTI niku kepingin mendirikan negara di dalam negara. Membikin forum di dalam forum, ingin menghapus kepemerintahan dan ternyata ingin menggantikan kepemerintahan dengan khilafah dan dipimpin oleh khalifah. Lah, nikilah kena apa? Banser niku niate membakar bendera HTI karena waktu di upacaranya niku ono singi barakan bendera HTI. dan niate Banser untuk membakar meniko untuk derek yo ya melarang dengan cara terhormat nun sewu. Lah sing akhirnya ada beberapa orang yang mengadu domba antara tiang muslim yang satu dengan muslim yang lain sehingga ini dibuat kasus sehingga akhirnya gempa rame dikirane kita wong nahdiin dikirane kita wong NU dikirane kita wong Islam buatan senang karo kalimat tauhid dikirane kita buatan senang karo kalimat la ilaha illallah kan kita wong NU sing duwe tahlilan Nun saya wong ngapunten Loh ya kita sing gadah tahlilan kok dikirane kita mboten seneng karo kalimat tauhid. Niki adalah bahasa-bahasa yang sedang dipelintir oleh masyarakat zaman saat niki Ngadu domba antara organisasi satu dan organisasi yang lain. Maka non sewu sangat kulon derek bangga dumateng banser kita. Bahkan oknum yang membakar bendera HTI walaupun tidak salah total tapi mau bertanggung jawab dan mau diurus secara hukum dan mau dipenjara. Saya minta tepuk tangan dulu buat para banser kita. Wong sing elek-elek banser niku kan ndak tahu lapangan, ndak tahu bagaimana pengajian teng pelosok-pelosok desa, ndak tahu perjuangan. Yang namanya banser niki nderek bantu panitia, nderek bantu masyarakat, bahkan bantu para TNI, bantu para polisi untuk derek mengamankan setiap lokasi pengajian. Ndak tahu orang-orang yang elek-elek banser menika. Dina-dina banser ngadeg ngeyer, jangankan gaji, kadang rokok berametu. metu. Banser niki ikhlas, seragam betuku dewek, Pak Bu. Leres gak Pak Panser? Bahkan alhamdulillah kemarin Panser dikirim tang Papua, ada beberapa yang dikirim ke Papua dalam rangka operasi OPM karena ada beberapa masyarakat Indonesia di Papua kepingin memerdekakan sendiri, kepingin pisah dari Indonesia. Panser kali tani dikirim tentang Papua. Mungkin derek seneng derek bangga. Panser kita cinta tumateng agomo karena benar-benar yalal waton bener-bener nggone cinta kali negara berdasarkan agama kalau nyuntungane para panser kita direwangi masyarakat mudah-mudahan jadi panser yang bertanggung jawab berjuang tentang negosiasi Gusti Allah manfaat dunia akhirat ya Allahumma amin Allahumma Kayak gini ganteng-ganteng adek ngayar sing sebelah tangan ya Allah ya tentara langit Cie senyumnya mengalihkan dunia Pak Banser sudah punya istri apa belum? Belum, ngomong belumnya kok mantan meragukan. Di sini ngaku, di sana punya. Dan saya walhamdulillah matur Pak Banser. mudah kabar dengan istri yang solihah. Nyemur tak kontok. Sallu <laughs> ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kan kanjeng Nabi kau kun aliman kun dadi aliman piantun ingkang alim. Maka ketika berat jadi orang yang alim, kan Nabi kasih solusi. Monggo au muta'alliman. urungi iso dadi wong sing alim, menungso tengah lang donya niki kon podo sregep derek nga. derek nga ngaos. Karo kiai ora bahasa Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe nga ngaji sing sepuh mboten usah basa. Kan kudune sing nom, sing hormati sing sepuh. Mergo ngaos karo ngaji niku sa sae. Sregep ngaos sregep ngaji tenggene kitab Tanbihul Ghafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaah. Barang siapa sapa wonge kepingin gadahi putra sing alim hendaklah seneng mulia akan piantun alim mulia akan kiai dengan menitipkan anak kita tanggane pondok pesantren ken sami ngos ken sami ngaji nun sewu Pak PC, Pak calon kepala desa Pak DPR nun sewu meriki wonten Tanjung Anom wonten TPK napa mboten Nong takon Pak DPR Sabla pundi mereka TPK pun Pak Dewan sing paling sakit oh kadah. Nggih sing paling caket sebelah pundi tepekinya? Oh sebelah mereka, Onje, kuburannya sebelah pundi? Kula kotor tak kontok, Be. Bu. Ibu. Putane sampun sami ngaji nopo dereng? Yang sudah ngaji pertahankan. Belum ngaji titipaken dengene Pak Kiai. Pentingnya anak kita ngaji karena kita ndak tahu Bu, Pak. Apakah selama ini sholat kita benar-benar diterima no pembuatan tentang Gusti Allah? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah puasa kita ditampi no pembuatan tentang Gusti Allah. Kita nggak tahu sholat kita selama ini khusyuk no pembuatan karena niku sing nilai hak prerogatif Allah. Allah yang menilai, kita nggak tahu. Jangankan jenengan nyong sholat khusyuk besi angel nembe ruku kemutan ya Allah kemu apa sih diteleh nang barang manyat ya Allah nyungurung bojo apa pada ora takon jangankan jenengan kulo mawon gak sholat khusyuk siang angel nah nikilah kita kan ndak tahu apakah sholat kita diterima napa mboten bener-bener khusyuk napa mboten anak-anak kita ken sami ngos ken sami ngaji mbok pilih benjang kita sampun sumaret alam kubur kok kita kentongan sangu onten sing ngirim ning anak-anak kita doane saged terkirim kan kudu anak kabele anak kabele kudu anak setrume kabele niku anak kita setrume niku dongane HP larang kaya ngapa mau nukur casing etok Pak HP casingnya apik tapi orang nak pulsa ya ora kena nggo nelpon. Laras napa Anak pulsa pulsane, tapi kan kudu nasi sinyale. Laras Bu, kita benjang tengah alam kubur begitu. Kita wis tengah alam kubur. Anak kabel kabele ku anak kita. Setrume nopo? Dongane anak-anak kita mergo sregep derek ngaji. Maka kabel ini ku nopo Sing ben sakit nyetrumaken Bisa nyambung aliran Ono plus ono min Niku kudu nyambung Lah plus mine Anak kita ngaji Jenengan sholat kena ketinggalan Niku setrume Setrume angkanya Dua Empat Empat Tiga Empat Ulangi Dua Empat Empat Tiga Empat Niku nomer rebah Kudu nomor togel. Lho kok marah arepan dipasang? 24434 kabel kita niki. Kudu dicekel setrume, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib lan isya sak dina sak dalune 17 rakaat. Anak kita tengalang alam kita tengalang alam kubur doa anak-anak kita sakit kangge ngelong siksane kula panjenengan teng alam kubur ngene ku kudu ana setrum sing nyambung maka ketika anak-anak kita ngaji niku sangat penting Bocah ngaji karo orang ngaji bedane adoh wong santri asli karo sing aku santri jauh beda. Santri sing temenan kudu mukim teng pondok, kudu ngaji. Nggone ngaji suwe, ditulis teng buku, dimasukkan ke dalam hati, logika pikiran memahami. Maka ngger santri sing asli begitu takdim ketemu kiai, begitu ngormati. Niku santri asli. Karena apa? Tahu prosesnya belajar nggone teng pondok pesantren. Ning sakniki akeh wong aku aku dadi santri, lu ngaji kok lewat kuota internet. Lu ngaji kok lewat wifi Lewat internet di screenshot, di foto, di dilepok nah HP memori, njur nggo debat. Lu ngaji teng HP kok nggo debat. Ngaji teng YouTube nggo debat. Yang nggak punya dasar, emangnya bencang teng alam akhirat ketika yang mau hisap YouTube harap tanggung jawab. Apa internet Arab tanggung jawab? Kita ndak tahu Mbah Google ki gaweane sopo. Apa Mbah Google Arab tanggung jawab? Kita ndak tahu niku sumber dari mana. Ya namanya YouTube, Pak. Kadang video niku dipotong-potong. Wong nah, kula niki dinten-dinten pun mlebu YouTube, tak delok ternyata beberapa ada yang dipotong. Kadang-kadang ada hadis utawi nopo sing boten jelas karena memang yang namanya media begitu. Ada ucapan yang tidak jelas. Lu kok nggak debat? Lu ngaji teng HP sini nggak debat. Niki santri model zaman ngaku aku. Maka ketika santri model ngaku aku ketemu kiai gimbutan nonton rasa hormat sebab nopo nggak tahu bagian nama proses ngaji. Maka santri sing asli kudu ngaji, harus ada kiai, harus ada gurunya. Bener-bener bener ilmu ini ku nyambung sampai kanjeng Nabi. Nyambung bener-bener ada sumbernya. Maka ternyata pentingnya anak kita ngaji. Enggak, titipakan tenggene Pak kiai tenggene pondok pesantren, kesamin derek ngaos ngaji. Bu, Ibu, anak kita ngaji teng TPK kan bayar nopo mboten? Gratis. Oh bayar pada karo nang Cilacap. Mereka bayarnya satu bulan pinten bu? Dalam? Lima ribu Sebulan lima ribu Ya Allah enteng temen bu Murah nopo murah Enteng nopo enteng Lima ribu ya kesedidikan bu Umpami Guru-guru kita, Pak Kiai, sampun mucal tentang TPK. Ada kiainya, ada musolaknya, ada masjidnya, ada TPK-nya. Putanin derek ngaos, ngajine temenanan, jenengan ken bayar sebulan lima lah sewu, enteng napa enteng? Kaboten napa boten? Yo jelas enteng, cobi bapake rokok sedintan pintan bungkus pak. Sing paling murah, rong bungkus paling murah pinten sing paling murah kok patang puluh patang puluh bu rong bungkus setinten paling murah seniki rokok nopo tujuh enam tujuh enam sabungkus regine pinten tiga belas sewu piro bungkus sedinten berarti enam liku rewu enam liku rewu pintelung telung puluh ya Allah wulung atus sewu sewulan rokok ketok Kula ulang. Atusan wis sewulan go rokoke. Aja kuku penuh tekan beruntak tok tak tok. Paling murah rokok 76 per bulannya atusan ewu, Pak. Ning puta putih ngaji teng TPK gede-gedene sawulan kon bayar sepuluh 10.000 nunggake 6 bulan. Pantesan pakai sarung siji-sijine sampai ngepir. Nglinting mentul-mentul sok beker motor, Pak. Banget ora duit go tuku sarung. Kata gede-gedene sawulan kon bayar 10.000 nunggake 6 bulan. Nun sewu pak wong rokok jane manfaate nopo. Dalang gore. Ora nembe krungu wong rokok rasane gore. Mungkin bapake nggone ngerokok kereng nyot micin. Ya nun sene wong rokok niku kan menyebabkan banyak penyakit nggih, Bu salah satu watuk menggerek bengek. Membuatnya nyalakan cuma menyampaikan pendapat ngerokok wane, aneh. Wong ngerokok an Orang aneh kepri rokok ke bener dawa. Disemet kon cendrek. Lah merencana mulai geri dibuang. Kudune kan main marem diplok. Gak aja tersinggung monggo diterusakan Pak. Aja dicuncek kok. Lah kula kan mboten nyalahaken. Rokoke bener dawa. Disumut kon cendek. Lah barang cendek malah geri dibuang ben marem kudune kanthi dileg. Mubarak sekalian yang ngomong iki bapak kira pada terima. <laughs> bapak terus batang ngendika, "Allah." Kayak kowe ngerti wong rokok mumpune. Jajal yang takon koreng mumpune. Antara wong watuk karo wong rokok disit ndi? Wong watuk karo wong rokok dhisik endi? Dhisik wong watuk, Pak. Lah ya kuwe nyalakna wong rokok. Kaedane wedhus ra rokok ya watuk. <laughs> Ih, ana sing luwih ngeyel, Pak. Jan takon kados niki teng Mumpuni dalem, Pak. Apa anak dalil larangan wong rokok? Iya tanpa Pak. Apa dalilnya? Dalilnya wala ududi wa antum solati. Mending ya jangan nyakinya ngomong temenanan. Wala ududi wa antum solati. Artinya jangan berani-berani ngerokok kalau lagi sholat. Lah ya masa lagi sholat berarti ikhram Allahu Akbar pos. Buat rokok mon reman apa maling gue putar putri ngaji. Mula niku anak-anak kita ngaji niku sangat penting. Wong ngaji niku akan bijaksana. Wong sakep derek ngaji, serawung kali masyarakat, kembul kali tiang sanes, akhirnya belajar bisa ngontrol emosi. Niku piantun derek ngaji. Ketika berat dados piantun sing sregep ngaji. Balone jedor siji. <laughs> Nje, masya Allah, nge, bakul balonnya dadi laris, bakul telembungan ya laris, Nah bakul es, bakul cilok, bakul pentol nikilah yang namanya barokah dari pengawasan dagangnya dari pengawasan mudah-mudahan akan manfaat